Delapan enam Rojab tujuh delapan enam pada tanggal enam Rojab enam Hijriah yakni bersamaan tanggal Masehi enam. Aywa. Alhamdulillah kita berkumpul kembali melanjutkan majlis kita yang mulia ini yaitu majlis ilmu yang di dalamnya kita membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala demikian pula hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para as-salaf para imam-imam pendahulu kita yang soleh, baik dari kalangan sahabah ataupun tabi'in, tabi' tabi'in dan seterusnya dari tokoh-tokoh imam nubala a'imma ahli sunnati wal jamaah. Walhamdulillah ini merupakan nikmat yang terbesar barakallahu fikum. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana jadwal yang tertulis pembahasan kita adalah tentang menangkal tipu daya syaitan. Nah, demikian para fikum judul yang tertera yang kita akan bahas atau jelaskan terkait dengan maudhu atau pembahasan tersebut yang insyaallah taala saya akan menukilkan dari kitab yang ma'ruf yang antum sering dengarkan dan juga dari penulisnya yang ma'ruf imam min a'immatis sunnah yaitu kitab Ighathatul Lahafan min Masayidis Syaitan yaitu kitabnya al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar yang masyhur dengan Al-Imam Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang beliau dilahirkan pada tahun 691 Hijriah dan meninggal pada tahun 751 Hijriah yakni beliau di abad ke-8 nah beliau adalah merupakan murid yang masyhur dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan kitab beliau ini adalah khusus menjelaskan tentang tipu daya syaitan. Bagaimana kita menghindarkan diri dan melepaskan diri dari jerat-jerat syaitan, dari tipu daya syaitan, dari senjata-senjata syaitan. Maka barakallahu fikum sebelum kita memulai maka kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf pada pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin Allah Subhanahu wa taala berfirman yakni terkait dengan sumpah syaitan iblis laknatullah alaih ketika dia mengatakan yakni terkait dengan perintah Allah taala untuk bersujud kepada Adam alaihissalam yang dicipta dari tanah dan dia dicipta dari api. Naam, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk bersujud kepada Adam alaihissalam tetapi dia sombong. Dia mengatakan khalaqatani minarit, narin wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Bagaimana aku bersujud kepadanya? Naam yang dia mengatakan anak khairum minhu sebelumnya aku lebih baik dari dia karena engkau ciptakan aku dari api sementara dia dicipta dari tanah walhasil dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta tenggang waktu anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal mundharin beri aku tenggang waktu setelah aku engkau menyesatkan aku ya Allah Beri aku tenggang waktu untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Maka Allah katakan, inna kaminal mundarin Engkau adalah termasuk yang diberi tenggang waktu. Lalu dia mengatakan, fabi "Fabima aghwaytani nalahum lahum siratakal mustaqim." Dengan sebab engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan duduk menghalangi mereka manusia ini dari jalanmu yang lurus. Aku akan duduk menghalangi manusia ini dari jalanmu yang lurus, dari kebenaran, disimpangkan kepada kesesatan, kebatilan, kepada kebinasaan, kepada siksaan neraka. Nah, itu sumpah syaitan. Ya, fabima aghwaytani la'qudanna lahum siratal mustaqim, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. wa an syama'ilihim wa la tajidu syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dari arah kirinya. Kemudian dia mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati mayoritas hamba-hambamu itu orang-orang yang bersyukur. Yakni sebaliknya, engkau akan mendapati kebanyakan dari manusia hamba-hambamu ini kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pernyataan syaitan iblis laknatullah alaihi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini ma'asyiral ikhwa wal akhwat wal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah menjadi senjata syaitan. Ya, kita harus mengetahui bagaimana cara syaitan melumpuhkan manusia. Nah, dengan apa syaitan menjerumuskan dan menyesatkan umat manusia dan khususnya umatul Islam. Nah, barakallahu fikum, maka al-Imam sahabat Ibn Abbas rahimahullahu radhiyallahu taala anhuma menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Kathir di dalam tafsirnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim ay usyakkikuhum fi akhiratihim." Yakni syaitan akan mendatangi mereka, menghalangi mereka dari depannya. Yakni aku akan memasukkan keraguan pada mereka tentang akhirat mereka. Jadi diberi keraguan tentang apa? kehidupan akhirat, tentang janji-janji di akhirat. Ya, ataupun ancaman-ancaman di akhirat bahwa itu tidak benar. Dimasukkan keraguan. Dan sebaliknya, wamin khalfihim aku akan datang dari arah belakang mereka, kata beliau, uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan menjerumuskan mereka untuk cinta dan tertarik ya terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Nah, dihalangi dari akhiratnya diberi keraguan, tentang dunianya diberi semangat, diberi keyakinan. Ya, motivasi kepada dunia. Tetapi akhirat dimasukkan keraguan. Barakallahu fikum. Wa an aimanihim. Adapun dari kanan mereka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, usyabbihu alaihim amradinihim aku memasukkan subhat dalam urusan agama mereka. Aku akan memasukkan kepada mereka subhat-subhat, pengkaburan-pengkaburan, talbis, penyamaran dalam perkara dalam urusan agama mereka sehingga menjadi kabur, menjadi terbalik urusan agama mereka ini. Wa an dan dari kiri mereka yakni usyahhilahum al-ma'asi ya atau ushi lahum al maasi yakni aku akan masukkan syahwat keinginan yang kuat hasrat yang tinggi terhadap dosa dan maksiat ini penafsiran sahabat Ibnu Abbas sehingga dari sini Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa syaitan memiliki dua senjata memiliki dua senjata yang menjerumuskan umat manusia dan khususnya umatul Islam yaitu senjata syubhat dan senjata apa? syahwat. Senjata syubhat dan senjata syahwat. Dan ini fitnah. Ya, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Apa itu fitnah syubhat? Barakallahu fikum. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan dua jenis fitnah atau senjata syaitan ini yaitu syubhat dan syahwat adapun syubhat kata beliau wahia a'zamul fitnataini ini yang paling besarnya dari dua senjata syaitan dari dua fitnah tadi adapun yang kedua fitnah syahwat dan waqad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma terkadang dua senjata ini dua fitnah ini terkumpul pada seorang hamba dan terkadang satu saja. Apakah itu dia terfitnah dengan syubhat saja? Tidak syahwat ataukah dia terfitnah dengan syahwat saja tanpa syubhat ataukah bisa jadi dia terfitnah dengan kedua-duanya? Maka dia berarti orang yang lumpuh dengan senjata syaitan. Fanasallallahu salamata wal afiyah. Fa fitnatu syubhat min dha'fil basirah وقلة العلم ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى فكل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى ولا الهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم fahuwa minal ladina qala Allah taala fihim iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus fitnah subhat senjata syaitan yang berupa subhat ini bersumber dari dha'ful basirah karena kurangnya ilmu kurangnya pandangan dan ilmu seseorang ya yakni dia jahil terhadap agama Allah sehingga begitu mudah diterpa dengan subhat pengkaburan, penyamaran di dalam agamanya karena kurangnya ilmu barakallahu fikum. Apalagi kata beliau, idza turina bidzalika fasadul qasdi. Kalau orang yang sudah kurang ilmunya ini tadi ditambahi lagi dengan niat tujuan yang rusak. Hatinya rusak. Niatnya rusak, jelek, buruk. Maka kejelekan di atas kejelekan, musibah di atas musibah. Naam, orang yang seperti ini akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Kehidupannya, gerakannya akan terkendalikan, dikendalikan dengan hawa nafsu. Naam, maka kata beliau, terjadilah fitnatul udba, fitnah yang sangat besar, fitnah yang agung, musibah yang besar dan ucapkanlah apa yang kau ingin ucapkan padanya dari kesesatan dari hawa nafsu jauh dari petunjuk nah jauh dari petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah utus beliau dengannya dia jahil dengannya dan hatinya niatnya buruk jelek rusak Mana sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang seperti ini masuk dalam firman Allah taala iyattabi'una illa dhon wa ma anfus tidaklah dia ini kecuali hanya mengikuti sangkaan-sangkaan ya dan hawa nafsu sangkaan maksudnya subhan jahil tidak dibangun di atas ilmu yang jelas tidak dibangun di atas ilmu yang benar yang sahih dari para Al-Quran dan Sunnah yang dipahami dan diperhatikan oleh para salaf tetapi dia memahami dengan kejahilan tadi, dengan sangkaan-sangkaan semata. Sehingga dia menjadi orang yang tahwal anfus, hanya mengikuti hawa nafsunya dalam kehidupannya. Waliyadzubillah. Naam. Maka musibah di atas musibah. Wa qad Allah Subhanahu wa taala anna ittiba'al hawa yudillu an sabilillah. Sungguh Allah taala telah memberitakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwa orang seperti ini yang hanya mengikuti hawa nafsunya, dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala firmankan, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yudhilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Wahai Daud, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sesungguhnya kami jadikan engkau khalifah di muka bumi, sebagai khalifah pemimpin di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil Maka tetapkanlah hukum di tengah-tengah manusia, hukum yang hak, yang benar, bukan hukum yang batil, bukan hukum yang samar. Ya. Wala tattabi'il hawa dan jangan engkau mengikuti hawa nafsumu. Dengan itu yudilluka an sabilillah, menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah akan diancam dengan azab yang pedih, siksaan yang pedih, yakni siksaan api neraka Allah Jalla wa ala. Naam bima nasu yaumal hisab. Karena dengan sebab apa yang mereka lupa kepada hari perhitungan, yakni hari kiamat. Naam maka ayyuhal ikhwatu fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada nabinya Daud alaihissalam untuk menetapkan hukum di tengah-tengah manusia di atas ilmu, di atas wahyu kebenaran, al-haq, bukan di atas kebatilan, bukan di atas syubhat. Dan juga Allah melarang nabinya Daud alaihissalam untuk mengikuti hawa nafsu. Nah, sehingga dengan itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala berarti subhat kebatilan, subhat, hawa nafsu itu akan menyesatkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala wa hadihil fitnatu ma'aluha ilal kufri wal nifak wahiyal fitnatul munafiqin wa fitnatu ahlil bidah ala hasbi maratibi bidahihim fajami'uhum innama btada'u min fitnati syubuhat allati ishtabaha alaihim fiha al-haqqu bil batil wal huda bil dhalal. Nah, fitnah ini ujungnya naudzubillah subhat ini ujungnya kepada kekufuran, kemunafikan. Nah, berujung kepada bisa menjadikan seorang menjadi kafir, menjadi munafik. Nah, dan menjadi ahlul bid'ah. Ya, menjadi apa? Ahlul bid'ah sesuai dengan tingkatan bid'ah-bid'ah mereka. Nah, maka seluruh mereka ini ibtada'u mereka terjatuh dalam bid'ah-bid'ah karena fitnah syubhat tadi. Karena senjata syubhat, senjata syaitan berupa syubhat yang tersamarkan kepada mereka kebenaran dari kebatilan. Tersamarkan pada mereka petunjuk dari kesesatan dan sebaliknya. Samar Mana yang hak, mana yang batil. Mana petunjuk, mana kesesatan. Tetap tercampur aduk. Ya, bercampur aduk. Bahkan terbalik. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang petunjuk dikatakan sesat, yang sesat dikatakan petunjuk. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Semua terbalik. Ya, ketaatan dikatakan maksiat, maksiat dikatakan ketaatan. Karena sallallahu alaihi wasallam al orang yang seperti ini berlumuran dengan subhat, terjatuh, terkena, terlumpuhkan dengan senjata syaitan yaitu fitnah subhat. Wala yunji min hadhil fitnah illa tajridu tibair rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkimuhu fi diqqid din wa jillihi zahirihi wa batinihi wa wa aqaidihi wa a'malihi haqaiqihi wa syara'ihi fayatalaqqa anhu haqaiqal iman wa syara'i'al Islam. Ila akhir kalamihi rahimahullah. Orang yang seperti ini tidak akan selamat. Ya. Dari fitnah ini tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kata beliau kecuali dengan tajridu tiba'ir rasul, memurnikan ikutanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ikutanmu kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tahkimuhu fi din wa jillihi dan menjadikan Rasulullah sebagai hakim ya dalam seluruh agama yang detailnya yang terperincinya ataupun yang globalnya yang nampak ataupun yang tersembunyinya perkara akidahnya atau amalan-amalan ibadah atau perkara hakikat haqaik ataupun seluruh hukum-hukum syariah. Semua wajib Anda memurnikan ikutanmu kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini obatnya senjata subhat. Kita harus memahami perhatian ihtimam terhadap sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya mengamalkannya mempraktekannya dan menjadikannya sebagai hukum dalam seluruh kehidupan kita. Barakallahu fikum. Ya, mana dalilnya apa yang disebutkan oleh beliau? Rahimahullahu taala ini jelas ya kita sudah terangkan pada pembahasan tentang usul-usul salafiyah. Usul-usul ahlu sunnah, usul dakwah salafiyah. Ya, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Barja dan para imam yang lain. Para ulama. Nah, ayat mihnah yang sudah kita bacakan. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ya Imam Hasan Al-Basri mengatakan ini ayat ujian bahwa kalau engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Hasan Al-Basri ketika menjelaskan ayat itu dalam al Imran ayat 31. Katakan wahai Muhammad jika kalian mengaku cinta kepada Allah ikuti aku maka Allah akan mencintai kalian mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kata Imam Hasan Al-Basri dalam menafsirkan ayat tersebut ja'alallahu alamata hubbihi iyyahum ittiba'u sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menjadikan tanda alamat kecintaan kepada dirinya kepada Allah adalah mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam memurnikan ikutan kita kepada beliau kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ucapan Imam Hasan Al-Basri itu dinukilkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam kitabnya I'tiqad Ahlus Sunnah. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sikap terhadap ahlul bid'ah wal hawa. Nah, maka Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah bahwa tidak ada jalan untuk selamat dari fitnah syubhat ini melainkan dengan memurnikan ikutan kita kepada sunnah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai hakim dalam seluruh apa yang kita perselisihkan. Dan ini Allah taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya. Seluruh apa yang kalian perselisihkan kata Allah Subhanahu wa taala uh, apa ayatnya? di masa jarobainakum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sebelumnya ya kata Allah Subhanahu wa taala Nah. Fala wa rabbika jazakumullahu khair. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma bainahum. Demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Nah, demi rohmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma bainahum tidak akan diakui keimanan mereka keislaman mereka sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dari seluruh apa yang mereka perselisihkan thumma kemudian la yajidu fi anfusihim haraja tidak boleh ada di dalam dada mereka tersisa tersimpan rasa sempit sedikit pun dalam mengikuti sunnah Rasulullah dalam menjadikan beliau sebagai hakim thumma la yajidu amsim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima dan dia berserah diri sepenuhnya menerima sepenuhnya beristislam subhanallah bagaimana Allah taala menjadikan memerintahkan diawali dengan sumpah memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam seluruh apa yang kalian perselisihkan dalam kehidupan kalian dalam agama kalian barakallahu fikum seluruhnya kemudian Allah tambah tidak boleh ada rasa sempit di dalam dada kalian dan wajib menerima dengan sepenuh dada selapang dada nah maka ini dalil yang jelas bahwa seseorang muslim tidak akan selamat dari fitnah syubhat tadi kecuali dengan memurnikan ikutannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam seluruh hal demikian pula kata beliau wa ma yuthbituhu lillahi minas sifati wal afal wal asma wa ma yun yunfihi anhu mengikuti seluruh apa yang Allah tetapkan pada dirinya dari sifat-sifat yang sempurna sifat zatiyah ataupun sifat fi'liyah perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh nama-nama Allah dan wajib menghilangkan seluruh apa yang Allah hilangkan dari dirinya kama yatalaqqa anhu jubus salawat sebagaimana juga wajib kita menegakkan salat-salat dengan waktu-waktunya, bilangan-bilangannya, juga dalam hal zakat kadar-kadarnya kepada siapa disalurkan yang berhak menerimanya wajibnya berwudu, mandi junub, puasa Ramadan dan seluruh perkara-perkara din wajib menegakkannya di atas sunnah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tidak boleh melakukan bidah-bidah. Iya. Ya. Bidah-bidah itu adalah tipu daya setan berupa senjata syubhat tadi. Nah, Bidah ini merusak pola berpikir manusia. Akalnya terbalik. Ya, sehingga orang yang bidah ini terhijabi dari pintu taubat. Tidak bisa bertobat. Bagaimana dia mau bertobat? Bid'ah yang dia lakukan dia meyakini itu kebenaran dan sebagai bentuk ibadah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak mungkin dia bisa bertobat. Sampai dia jelas bahwa apa yang dia lakukan itu bid'ah, batil, salah, maka itu baru bisa bertobat. Dia akan tinggalkan dan melakukan kebenaran. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda "Alaihissalam, salatu wassalam, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada' bid'atahu." Sesungguhnya Allah menghijabi tobatnya pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Kalau dia tidak tinggalkan bid'ah tidak mungkin, tidak mungkin bertobat. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam keterangan-keterangan beliau yang lain dalam kitab-kitab yang lain beliau menjelaskan bahwa bid'ah ini dosa yang terbesar setelah syirik. Setelah syirik kepada Allah, dosa terbesar adalah bid'ah. Lebih besar dari dosa-dosa besar. Wa naudzubillah. Maka perkara bidah bukan perkara yang remeh barakallahu fikum sehingga obatnya melepaskan diri dari perangkap senjata subhat syaitan ini kita harus memurnikan sunnah harus memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mempelajari sunnah Rasulullah, mengamalkannya, mendakwakannya. Tidak boleh kita diam. Ya orang-orang yang terjatuh dalam syubhat bid'ah, syubhat kesyirikan, berbagai pengkaburan-pengkaburan dalam agama didiamkan, tidak dijelaskan. Bagaimana mau selamat umat ini dari senjata syaitan syubhat yang lebih parah, yang paling parah daripada sekedar syahwat, yaitu dosa-dosa maksiat. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu di awal Imam Ibnu Qayyim mengatakan syubhat ini lebih parah daripada syahwat. Nah. Kemudian kata beliau bal huwa rasul fi kulli syai'in tahtaju ilaihi al-a'immatu fil ilmi wal amal la yutalaqqa illa anhu wa la yu'khad illa minhu fal hadyu kulluhu dairun ala aqwalihi wa af'alihi. Subhanallah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruh manusia, tokoh-tokoh umat imam-imam setelahnya wajib mengembalikan perkaranya kepada sunnah Rasulullah. Mereka butuh kepada sunnah Rasulullah. Nah, maka petunjuk itu beredar semua kepada sunnah Rasulullah, kepada ucapan Rasulullah, perbuatan beliau. Wa kullu ma kharaja fahuwa dalal. Dan semua yang keluar dari sunnah Rasulullah itu kesesatan. Semua itu kesesatan kata beliau rahimahullahu taala. Fa idza aqada qalbuhu ala dzalika wa arada amma siwa wa wazanahu bima jaa bihi rasul fa in wafaqahu qabilahu la likauni dzalika alqa'il qalahu bal li muwafaqatihi lirrisala wa in khalafahu raddahu walau qalahu man qalahu fa hadha alladhi yunjihi min fitnati Naam. Apabila seseorang telah meyakini dalam kolbunya terkait dengan sunnah Rasulullah, ya, dan dia berpaling dari selain sunnah Rasulullah, dia menimbang segala sesuatu dengan sunnah Rasulullah. Jika sesuatu itu mencocoki sunnah Rasulullah, dia menerima dan penerimaannya itu karena mencocoki sunnah, bukan karena bulan-bulan. Dia menerima sunnah itu, mengamalkannya Karena apa? Karena dalil. Bukan karena individu-individu. Fulan, fulan, fulan. Karena dalil. Dia menerima sunnah itu. Bukan karena ta'asub. Bukan karena taklid. Begitu pula jika sesuatu itu menyelisihi sunnah Rasulullah. Dia tolak. Sekalipun diucapkan dan diamalkan oleh siapapun. Dia menolaknya. Dia tidak fanatisme mentang-mentang karena yang melakukannya fulan tokoh dia, tokoh besar padahal menyelisihi dalil, menyelisihi sunnah Rasulullah maka dia menolaknya inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari fitnah syubuhat wa in fatahu dhalik asobahu min fitnatiha bihasbi man fatahu minhu sejauh sebesar apa seseorang itu luput dari sunnah melenceng dari sunnah maka sejauh itu pula sebesar itu pula dia terfitnah dengan fitnah syaitan yaitu subuhat. Nah, ya berbanding lurus sejauh mana pelencengan seseorang semakin jauh dari sunnah sebesar itu pula dia semakin jatuh ke dalam syubhat. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Hadhihi fitnatu tansha taratan min fahmin fasidin wa taratan min naqlin kadibin wa min haqqin thabitin khafa 'ala ar-rajuli falam yadhfar bihi wa man min gharadin fasidin wa hawan muttaba fahiya min 'ama fil basirati wa fasadin fil iradah fitnah ini kata beliau bisa terjadi dan menimpa seseorang terkadang karena sebab fahmin fasid pemahaman yang rusak pemahaman yang buruk jelek pemahamannya nah maka terjatuhlah dia ke dalam subhat. Atau terkadang naklin kadib. Nukilan yang dusta. Nah, ini juga. Ya. Ada orang membawa berita dusta. Akhirnya dia berpegang dengan berita itu. Dia melakukan sesuatu berdasarkan berita itu. Ternyata berita itu dusta. Terjadi penyelewengan. Karena sebab apa? Naklin kadhibin. Maka ini ikhwani fidin azzakumullah. Ini sangat penting. Dan ini menjadi tambih buat kita semua di zaman-zaman fitnah seperti ini. Ya, banyaknya gelombang fitnah, jauhnya manusia dari ilmu, banyaknya kemungkaran subuhat. Fitnah semakin besar, semakin dahsyat. Maka hati-hati dalam menukil sesuatu. Nah, jangan sampai kita menjadi sebab seseorang jatuh ke dalam subhat atau ke dalam syahwat karena sebab nukilan kita. Tidak berhati-hati, tidak tersebut, tidak meneliti. Barakallahu fikum. Maka jangan. Kata Imam Ibnu Qayyim, kita bisa terjatuh dalam syubhat di antara sebabnya adalah karena nukilan yang dusta. Nukilan-nukilan yang tidak benar, yang tidak dipastikan. Maka intabihu, ya ikhwan wal Hati-hati barakallahu fikum dalam menukil-nukil berita. Hendaklah kita memastikannya. Naam, wa taratan min haqqin tsabitin khofa 'ala ar-rajuli falam yadhfar bihi. Terkadang kebenaran yang sudah tetap, kebenaran itu sudah jelas benar, tetapi samar bagi seseorang. Dan dia tidak berhasil untuk keluar dari kesamaran itu. Tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sesuatu itu. Padahal sesuatu itu kebenaran yang sudah jelas, Bahkan dia sendiri telah mengatakan kebenaran itu dan telah menjalaninya sekian lama. Tetapi tiba-tiba menjadi kabur bagi dia. Maka ini salah satu sebab seseorang terjatuh ke dalam senjata fitnah subhat dari fitnah syaitan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang makna ucapan dari para sahabat, dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala i'lam i'rif anna dhalalata haqqad dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa kun wa tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wat talawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid kata beliau ketahuilah bahwa kesesatan sebenar-benar kesesatan perhatikan kesesatan sebenar-benar kesesatan adalah engkau dulu mengetahui itu perkara yang ma'ruf, kebenaran, lalu tiba-tiba engkau berubah, antum mengatakan itu kebatilan, mungkar. Sebaliknya, dulu engkau bilang itu mungkar, jelas. Dalilnya Al-Quran Sunnah, ucapan para salaf, ini mungkar. Tiba-tiba anda berubah, itu mengatakan hak. Dulu anda mengatakan, ini mungkar, hak. Sekarang hak. Duduk bersama alul bid'ah, bermajelis alul bidah itu mungkar. Itu batil. Sekarang Anda duduk bersama alul bidah, berulang-ulang. Walaupun lisan Anda mengatakan itu dilarang, tapi Anda melakukannya. Perbuatan Anda mengingkari ucapan Anda. Nah, barakallahu fikum, maka dulu Anda mengatakan itu mungkar, sekarang ma'ruf. Maka berhati-hati engkau dengan berwarna-warni dalam agama Allah. Karena agama Allah itu hanya satu. Tidak berwarna-warni ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Wa taratan min gharadin fasidin wa hawan muttaba'in. Terkadang juga subhat ini menimpa seseorang karena niatnya jelek, tujuan yang jelek, bukan lagi mencari kebenaran, tapi mencari menang-menangan. hasad, dengki, kebencian, dendam. Bukan lagi ikhlas untuk menegakkan kebenaran agama Allah, tetapi sudah ada nilai-nilai permusuhan pribadi. Ya, dendam. Naam. Ada hasad. Hah? Saudaranya diberi kelebihan oleh Allah dunia, kekayaan, ketenaran. Dia miskin fakir, Nah, dia tidak dikenal. Dia hasad. Lalu dia tahdir saudaranya bukan karena kebenaran atau kebatilan, tapi karena dendam pribadi. Ada sentimen pribadi. Nauzubillah. Ya, maka ini orang yang rusak hatinya. Tujuan niatnya rusak. Nah, dan orang yang seperti ini selalu identik dengan hawa nafsu. Orang yang rusak niatnya itu selalu apa? Berkendaraan dengan hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Fa hiya min aman fil basirah. Ya, niat yang buruk ini, hawa nafsu ini tadi kata beliau adalah bersumber dari kebutaan dalam ilmu. Ya, dia buta, dia ini jahil dan rusaknya niat. Rusak niat sehingga uh, nah, afwan hiya di sini kembali kepada fitnah subhat. Jadi fitnah subhat kesimpulannya kata beliau bersumber dari kebutaan basirah, buta pandangannya, yakni jahil, yang kedua rusak niatnya. Rusak niatnya. Nah, panas sallallahu salamata wal Taib, bagaimana dengan orang yang berilmu? Nah, apakah dia tidak terkena senjata subhat? Barakallahu fikum. Justru kebanyakan yang membuat subhat adalah orang-orang yang berilmu. Ya memiliki ilmu. Ya, tapi tidak dilandasi dengan apa? petunjuk yang benar dengan sunnah Rasulullah SAW yang benar dengan bimbingan yang benar lalu dia terjatuh dalam subhat ya dan orang yang berilmu namun dia terjatuh dalam subhat ya maka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia menjadi jahil. Kejali kembali dia seakan-akan menjadi orang yang jahil, yang tidak faham dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak paham dengan amalan para salaf. Nah, panas Allah jalla wa ala ini senjata subhat. Ya, dan ini adalah senjata yang lebih berbahaya daripada sekedar syahwat barakallahu dan seperti apa yang kita bacakan bahwa jalan keluarnya adalah harus ya mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian ikhwani fillah azzakumullah wa barakallahu fikum juga Di antara <clears throat> firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang syahwat dan subhat atau subhat dan syahwat ini adalah firman Allah taala di dalam surah al A'raf pada ayat yang ke-175. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman واتل عليهم نبأ الذي آتيناه واتل عليهم نبأ الذي آيات واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayat biayatina faqassasil qasas la'allahum yatafakkarun Naam Allah Subhanahu wa taala berfirman watlu alaihim bacakan kepada mereka naba alladzi atainahu ayatina yakni berita tentang kelompok atau golongan yang kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami yakni tentang Bani Israel ya yang diberikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam minha tetapi dia menyimpang darinya menjauh dari apa dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam fansalaqa minha fa'atba'u syaitan maka dia menyimpang dan lebih memilih untuk memilih jalannya syaitan ya Syaitan mengikuti dia. Fakana minal gawin. Sehingga dia menjadi orang yang sesat. Ya. Sesat apa? Gawin di sini. Sesat barakallahu fikum pandangannya, ilmunya. Ya. Dengan subuhat. Dengan kebatilan. Naam. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami inginkan kata Allah, kami akan angkat derajatnya dia. Walakinnahu akhlada ilal ardh akan tetapi dia lebih memilih untuk tenggelam di bumi. Untuk memilih kesesatan, memilih, memilih penyelewengan. Wattaba hawa dan memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu, permisalannya kata Allah, kamathalil kalb, permisalannya seperti permisalan anjing. Ya, ini permisalan yang sangat buruk ini. Ya, ahlud dalal Orang-orang yang dalam kesesatan ini permisalannya Allah misalkan seperti permisalan anjing. Wa, naudzubillah permisalan yang buruk. Intahmil alaihi alhad. Ya. Permisalan anjing ini kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menghalaunya, menghalangi dia, dia mengulurkan lidahnya. Ya. Dan jika kamu membiarkannya, dia tetap mengulurkan juga lidahnya. Intahmil alaihi alhad au tatrukuhu alhad. Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Itulah permisalan kaum orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah-kisah seperti ini, mudah-mudahan mereka mau berfikir, mau mengambil pelajaran dengannya. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang terjerumus ke dalam fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat sehingga ini sangat sulit ya tidak bisa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala seperti anjing ya yang engkau menghalaunya dia menjulurkan lidahnya atau engkau meninggalkannya dia pun tetap menjulurkan lidahnya panas sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. selanjutnya Jenis fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Naam. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, "Wa amma an-naw'u tsani min al-fitnah fitnatus syahwat." Adapun jenis kedua dari jenis fitnah adalah fitnah syahwat. Wa qad jama'a subhanahu wa ta'ala baina dzikril al-fitnataini fi qawlihi kalladheena min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaq fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan juga dua fitnah tersebut yakni syubhat dan syahwat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan dalam surah Taubah. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah yaitu permisalan orang-orang sebelum kalian yang mereka itu lebih kuat dari kalian atau lebih banyak harta dan anak-anaknya. Naam. Fastamta'u bi maka hendaklah mereka itu bernikmat-nikmat dengan bagian mereka, yakni bagian mereka di dunia. Wa fastamta'tum bi dan hendaklah pula kalian bernikmat-nikmat dengan bagian kalian. Kata Imam Ibnu Qayyim ay tamatta'u bi nasibihim minad dunya wa syahawatiha thumma qala wa khuttum kalladhi khadu fahadal khawdul bil batil wa huwa syubhat Naam, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khuttum kalladhi khadu. Ya. Jadi mereka ini bernikmat-nikmat dengan bagian mereka di dunia dengan syahwat-syahwatnya. Kemudian mereka ber nikmat-nikmat dengan subhat dengan kebatilan itulah firman Allah taala wa khuttum kalladhi khadu nah kalian berdalam-dalam sebagaimana mereka berdalam-dalam maksudnya tenggelam dalam kebatilan dalam syubhat nah sehingga ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan pada kita tentang dua senjata syaitan yaitu syahwat dan syubhat Naam. Fa asyara subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah ila ma yahsulu bihi fasadul qulubi wal adyan min al-istimta' bil khalat wal khawd bil batil li'anna fasad ad-din imma an yakuna bi bi'tiqadil batil wat takallum bihi aw bil amali bi khilafil ilmi sahih. Kata beliau rahimahullah bahwa Allah taala mengisyaratkan dalam ayat ini sesuatu yang dengannya menjadi sebab rusaknya hati dan agama. Ya. Apa sebab yang merusak hati dan agama seseorang? Yang merusak kolbunya, niatnya tadi dengan agamanya. Merusak amalannya. Yaitu yang pertama al-istimta bil khalaq. Bernikmat-nikmat dengan syahwat dunia. Ya, dengan perhiasan dunia. Barakallahu fikum. Ini menjadi sebab rusaknya hati dan rusaknya agama. Yang kedua, bil khawdi bil batil, yaitu dengan berdalam-dalam dalam kebatilan. Maksudnya dalam syubhat. Maka ini terkait dengan syubhat. Ya. Maka kerusakan agama itu adalah dengan keyakinan yang batil dan juga dengan amalan yang menyelisihi ilmu yang benar. Nah, jadi agama seseorang itu menjadi rusak karena rusaknya niat dan rusak-rusak pula amalan itu tidak sesuai dengan apa ilmu yang sahih, tidak sesuai dengan uh, Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fal awwal huwal bid'ah wa mawalaha. Maka yang pertama adalah bid'ah dan jenis-jenisnya dan yang kedua adalah fiskul amal, kefasikan. Ya. Bid'ah berarti terkait dengan apa tadi? Subhat. Ya, berbantah-bantah dengan kebatilan itu subhat ya dan sumber ya penyakit subhat ini adalah bidah-bidah. Nah, dan kerusakan amal atau syahwat tadi adalah menimbulkan kefasikan. Ya, kefasikan, kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti barakallahu fikum perkara bid'ah ini adalah perkara yang dahsyat, yang berat, yang menjadi sumber apa? subhat e, ya, terjatuhnya seseorang ke dalam berbagai subhat-subhat. Fal awal fasadun min jihati subhat wathani min jihati syahwat. Maka kerusakan yang pertama yaitu bid'ah-bid'ah dari arah subhat dan kerusakan yang kedua yaitu kefasikan-kefasikan adalah dari arah syahwat. Walihada kana salafu yaqulun ihdaru minan nasi sinfain sahiba hawan qad fatanahu hawahu wa sahiba dunya a'mathu dunyahu. Oleh karena itu para salafun saleh ya, para salaf kita, para ulama kita terdahulu mengatakan ihdaru minan nasi sinfaini tahdirlah berhati-hatilah kalian dari manusia dengan dua jenis manusia. Enam, yaitu manusia yang pertama sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, hawa nafsunya telah mengendalikan dia. Ini orang yang terkena dalam bid'ah-bid'ah subhat. Dan yang kedua sahibu dunia yang dibutakan oleh dunianya. Ini syahwat yang terkena dengan syahwat. Nah, maka para salaf mentahdir yang demikian itu dalam ucapan mereka yang lain ihdaru fitnatal alim al fajir wal abidil jahil fa inna fitnahuma fitnatun likulli maftunin juga para salaf mengatakan berhati-hatilah kalian dari fitnahnya orang yang berilmu fajir orang yang berilmu tapi jahat ya dan orang ahli ibadah tapi jahil nah, sekarang Tafadhal antum menilai apa yang dimaksud alim al-fajir dan apa yang dimaksud al-abid al-jahil. Mana yang subhat, mana yang syahwat. Orang berilmu tapi jahat, orang ahli ibadah tapi jahil. mana yang terkait dengan subhat? Al-abid al-jahil. Itu yang terkait. Dia ahli ibadah tapi jahil dia jatuh dalam bidah-bidah karena kejahilan. Nah, ya. Orang yang berilmu fajir, dia jatuh dalam syahwat. Barakallahu fikum. Maka para salaf mentahdir dari dua ini. Ya, karena fitnah keduanya adalah fitnah likulli maftun, fitnah untuk segala fitnah. Ya, ini terkumpul di dalamnya fitnah subhat dan syahwat. Oleh karena itu, ya, orang ahli ibadah, ahli ahli ilm, ini juga dalil bahwa ahli ilm isyarat yang menunjukkan orang yang berilmu lebih afdol daripada ahli ibadah. Ya. Nah, tentunya ahli ilm yang benar, ya. Juga ahli ibadah yang benar. Ilmunya benar, ibadahnya benar. Mana yang lebih afdol? Yang lebih fokus, yang lebih apa namanya? Uh, lebih fokus dan lebih condong kepada ilmu ini lebih afdol daripada orang yang lebih fokus, lebih condong ibadahnya daripada ilmunya. Ya, dan ini jelas dalam hadis ya. Rasulullah SAW mempermisalkan apa? Ha? Ahli ibadah dengan ahli al-ilm seperti apa? Cahaya bulan purnama dengan cahaya bintang-bintang di langit. Nah, masalul ilm uh, masalu ahli ilm wa, wa ahli wal abid kama komar, qamar wa sairil kawakib. Permisalan ahli ilmu itu seperti cahaya bulan purnama dan permisalan ahli ibadah itu seperti cahaya bintang-bintang di langit. Apa maksudnya? Orang berilmu itu menerangi seluruh ufuk seperti bulan di pur, malam purnama menerangi semua ufuk Adapun bintang-bintang itu hanya menerangi di sekitarnya saja. Hanya di sekitarnya saja. Naam. Ya, kemudian ahli ilm manfaatnya bukan pada dirinya saja, manfaatnya pada orang lain karena dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Adapun ahli ibadah manfaatnya untuk dirinya saja. Ya, tidak melampaui orang lain karena dia beribadah untuk dirinya. Salat, qiyamul lail, puasa untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Adapun ahli ilm dia selain untuk dirinya untuk orang lain. Itulah makna daripada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, permisalan orang yang alim alal abid kamathali al-qamar wasairil kawakib. Ya, seperti permisalan bulan dan seluruh bintang-bintang di langit. Naam. Maka seorang yang berilmu ya di sini dua-duanya rusak di sini. Berilmu tapi jelek. Dia jahat orangnya, fajir. Ya. Sehingga dia jatuh ke dalam syahwat. Dia menyelisihi ilmunya. Ya. Dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Adapun ahli ibadah, dia beribadah tapi jahil. Ibadahnya tidak di atas ilmu, akhirnya jatuh dalam bidah-bidah, dalam subuhat. Nah, maka ini semua fitnah yang ditahdir oleh para salaf Ya. Naam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan fa fitnatus syubhat tadfa'u bil tudfa'u bil yaqin wa fitnatus syahwat tudfa'u bis sabr. ولذلك جعل سبحانه وتعالى إمامة الدين من منوطا بهذين الأمرين فقال wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Naam. Wallahu alam apakah sudah capek istirahat 10 menit 5 atau 10 menit 6 iya daripada dilanjutkan nanti <laughs> tidak ada yang masuk para kalafikum la ba'as kita skorsing 5 sampai 10 menit kita lanjutkan karena sekarang masih jam 11 11 lewat 5 menit nah masih ada setengah jam lebih nah ini cukup banyak insyaallah bisa kita uh, lanjutkan nah barakallahu fikum fadhal Baik, bismillah, alhamdulillah Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd Ayuhal ikhwatu fillah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah kita melanjutkan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masayidis Syaitan. Kemudian beliau mengatakan bahwa wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'i 'ala syar'i wal hawa 'ala al-aql fal awwal aslu fitnati syubha wa tsani aslu fitnati syahwah bahwa asal fitnah baik berupa syubhat atau syahwat itu adalah bersumber dari mendahulukan akal di atas syariat dan hawa nafsu di atas akal. Ya perhatikan mendahulukan ro'yu, ro'yu itu pendapat. Mendahulukan pendapatnya, logikanya daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendahulukan hawa nafsunya daripada akal sehatnya. Nah, maka yang pertama adalah asal fitnah subha, yakni mendahulukan ro'yu pendapat daripada syariat daripada Al-Quran dan Sunnah maka ini adalah fitnah syubhat Adapun mendahulukan hawa nafsu daripada akal sehat maka ini adalah asal fitnah syahwat nah maka kata beliau fa fitnatus syubhat tudfa bil yakin wa fitnatus syahwat tudfa'u bis sabr fitnah syubhat bisa ditepis dengan al yakin ya dengan al yakin yakin terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an dan sunnah ya kita yakin tidak ada keraguan maka dengan ini penyakit subhat senjata subhat itu akan ditepis ya dan fitnah syahwat ditepis dengan sober sabar yakni sabar dalam ketaatan ya sabar di dalam menjalankan amalan-amalan soleh ya dan tidak diungguli dengan hawa nafsu sehingga akal sehat dari hamba tadi itu terungguli dengan hawa nafsu tersebut akhirnya dia jatuh ke dalam dosa maksiat nah maka itu ditepis dengan sober <clears throat> berarti dengan yakin dan sober sehingga kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan dalam agama ini dengan dua sifat tadi. Ya, dua sifat tadi, sifat yakin dan sifat sabar. Ya, dalam firman Allah taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang yahduna bi amrina, yang mereka berpetunjuk dengan perkara kami, urusan kami kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni di atas hidayah. Ya, mereka itu di atas hidayah dari para pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Allah taala. Apa sebabnya lamma sabaru? Yaitu ketika mereka bersabar wa kanu bi ayatina yukinun dan mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Berarti dengan dua hal ini bisa kita menepis ya subhat dan syahwat. Dengan al-yakin dan as Dengan al-yakin kita terselamatkan dari subhat. Ya. Yakin bahwa kebenaran itu Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para salaf. Nah, maka dengan keyakinan ini kita akan terhindar dari apa? Penyakit subhat. Ya. Karena Islam ini jelas, agama Allah sudah terang benderang seperti siang malamnya seperti siangnya karena jelas tidak ada subhat ya sehingga kita harus yakin dengan itu nah maka dengan yakin akan tertepis penyakit subhat dan dengan as tertepis penyakit syahwat kita sabar dalam ketaat kepada Allah di atas takwa Allah sabar dalam menegakkan perintah Allah sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala nah maka dengan dua sifat ini Allah Ta'ala mengangkat kepemimpinan ya di muka bumi ini. Barakallahu fikum dengan dua sifat ini. Dua perangai ini, al-yakin dan as-sabr. Dan dengan keduanya ini tertepislah dua senjata syaitan, yaitu senjata subhat dan syahwat. Nah, Juga Allah Ta'ala mengumpulkan keduanya, yakni sifat as-sabar dan al-yakin di dalam firman-Nya watawasaw bil haqqi Saling berwasiatlah dengan kebenaran dan saling berwasiatlah dengan kesabaran. Kebenaran yaitu al-yakin. Ya. Kebenaran itu adalah al-yakin, yakin. Naam, dan kesabaran. Berarti Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan di atas keyakinan dan kesabaran. Demikian pula Allah Ta'ala mengumpulkan keduanya di dalam firmannya wadhkur wadhkur ibadina wadhkur min ibadina Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Nah, ingatlah ya pada hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, para nabi. Ya. Mereka itu ulil aidi wal absar, pemilik aidi dan absar. Al aidi adalah wal al-quwa wal azaim yaitu kekuatan ya dan keteguhan yakni keyakinan ya wal absar basair yakni fi amrillah basair fi amrillah yakni berilmu di atas perkara Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga Allah taala mengumpulkan di sini al yakin dan as sabar sabar di dalam apa? menuntut ilmu, berilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa qad jaa'a fi haditsil mursal." Ya, kita tinggalkan beliau menyebutkan hadis tapi mursal, hadis yang terputus. Naam, yakni uh, semacam hikmah ya. Maknanya sahih barakallahu fikum, tapi kalau hadisnya mursal, hadis mengkoti terputus itu hadis yang lemah. Tapi maknanya sahih fala ba's. Ya dia mengatakan innallaha yuhibbul basaran nafida 'inda urudi syubhat wa yuhibbul aqlal kamil 'inda hululi syahawat. Ya, disebutkan bahwa Allah taala mencintai orang yang memiliki pandangan yang menembus dalam menepis subhat-subhat. Nah, maksudnya dia bisa melihat subhat. Dan Allah mencintai akal yang sempurna yaitu ketika dia bisa melepaskan diri dari syahwat. Nah, jadi di sini barakallahu fikum uh, subhat itu bisa ditepis dengan ilmu ya dan yakin dan syahwat itu bisa ditepis dengan akal yang sehat. yakni menggunakan akal ini memikirkannya akibat dan buruknya, mafsadat dan maslahatnya. Sehingga ketika kita tahu bahwa dosa maksiat itu memberi mafsadat, ya menjauhkan, merusak, maka orang yang berakal sehat akan meninggalkannya. Karena itu merusak. Itu yang dimaksud. Ya, barakallahu fikum bahwa dengan akal sehat, akal yang sempurna akan melepaskan seseorang dari apa? Dari kungkungan syahwat. Nah, Fabi kamalil akli was sabar tudfa'u fitnatus syahwah. Maka dengan kesempurnaan akal tadi dan kesabaran menepis fitnah syahwat dan kesempurnaan basirah ilmu dan yakin akan menepis fitnah syubhat. Demikian barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan Idza salimal abdu min fitnati syubhat was Syahwat, hasala lahu a'dhamu ghayataini matlubataini bihima sa'adatuhu wa falahuhu wa kamaluhu wa huma al-huda war rahmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang hamba dari dua senjata fitnah syaitan ini, subhat dan syahwat, maka akan terhasilkan bagi hamba itu dua hal yang agung yang dituntut dan puncak yang dituntut dalam kehidupan dunia ini yaitu sa'adatuhu wa falahuhu wa kamaluhu kebahagiaannya kesempurnaan naam keberuntung kemenangannya dan dua hal itu adalah al-huda war rahmah naam akan dia mencapai petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka seorang hamba yang terselamatkan dari subhat dan syahwat akan mendapatkan keutamaan dia berbahagia di atas petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia dan menjadi orang yang dimenangkan oleh Allah dengan dua hal yaitu petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menukilkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Naam. Di antaranya firman Allah taala فوجد 'abdan من عبادنا atainahu rahmatan من عباد من min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma keduanya yakni Musa dan pemuda yang bersamanya mendapati 'abdan min ibadina yakni Nabi Khidir alaihi salam ya atainahu rahmatan kami telah memberikan kepadanya yakni kepada Khidir rahmat dari sisi kami Wa 'allamnahu min ladunna ilma dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Maka di sini Allah mengumpulkan dua sifat kepada Nabi Khidir yaitu rahmat dan ilmu. Rahmat dan ilmu. Ilmu adalah petunjuk. Ya, petunjuk. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Rob kami berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah, rahmat kasih sayang dan berikan pula dari perkara kami rosyada yaitu bimbingan ilmu. Ya, bimbingan ilmu adalah petunjuk. Naam, ar-rusdu yang dimaksud di sini adalah petunjuk barakallahu fikum. Jadi ar-rusdu wal huda itu dua kalimat kata Imam Ibnu Qayyim seperti Islam dan iman, fakir dan miskin, bir dan takwa ya juga ar-rusdu wal huda kalau disebutkan satu-satu maka rusdu maknanya petunjuk kalau disebutkan satu-satu al-huda bermakna rusdu tapi kalau disebutkan bersamaan maka beda maknanya ya al-huda adalah ilmu ar-rusdu adalah amal al-huda adalah ilmu ar-rusdu adalah amal kalau disebutkan apa secara bersamaan Ya, jadi petunjuk adalah ilmu yang hak dan rusdu adalah amalan yang benar, amalan soleh. Nah, di sini dalam ayat disebutkan sendiri oleh Allah, berarti rusdu bermakna huda. Maka Allah Taala menggandengkan dua sifat, yaitu sifat rahmatnya dan sifat petunjuk. Bagi siapa barakallahu fikum? Bagi orang-orang yang diselamatkan dari syubhat dan syahwat, dia akan mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ayat-ayat yang banyak sekali yang terkait dengan hal ini. Barakallahu fikum ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat petunjuk dan rahmah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yudillu yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam ayat yang lain, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, huda, hidayah, berarti dia orang yang mendapatkan hidayah, maka jaminannya tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Ya, tidak sesat di dunia, tidak sengsara di akhirat. Itu penafsirannya tidak sesat di dunia, tidak sengsara di mana? Di yaumul akhirah. Ini orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka ya-, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati Akan tetapi barang siapa yang berpaling dari petunjukku maka baginya kehidupan yang sempit di dunia dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Wal maksud kata beliau yang dimaksud anna man salima min fitnatis subuhat wasyahawat jumi'ala bainal huda war rahma wal huda wal falah. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah syubhat dan syahwat, maka akan dikumpulkan padanya yaitu petunjuk dan rahmah, demikian pula petunjuk dan al-falah, yaitu kemenangan. Nah, petunjuk dan rahmat Allah serta kemenangan Allah Subhanahu wa taala lalu beliau menyebutkan dalil-dalil yang terkait dengannya. Nah, Wallahu taala ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Saya kira cukup kita cukupkan sampai di sini dari apa yang diterangkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kesimpulannya bahwasanya barakallahu fikum senjata syaitan dari dua bentuk tadi subhat dan syahwat. Naam, tidak ada jalan untuk keluar darinya melainkan kita harus memiliki ilmu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berada di atas petunjuk dan keyakinan. Naam, dan sebaliknya kita menjauhkan diri dari kejahilan ya yang ujungnya akan mendapatkan kesesatan lawan daripada huda. Naam, Demikian pula barakallahu fikum kita wajib mengenal sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga kita akan keluar dari penyakit subuhat. Adapun syahwat adalah dengan as-sabr. Ya, dengan bersabar barakallahu fikum yaitu dengan ilmu yang kita ketahui yang kita miliki dengan amalan-amalan soleh kita kita bersabar dengan menimbang dari kemadorotan ya kemaksadatan, dosa-dosa maksiat atau syahwat yang akan menjerumuskan kita nam ke dalam tipu daya setan yang juga bisa berujung kepada syubhat dari syahwat menjadi syubhat akhirnya bisa kita tertimpa dengan kedua-duanya naudzubillahi min dzalik fa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari dua fitnah tersebut dan menjadikan kita dari hamba-hambanya yang berada di atas petunjuk. Demikian di atas ilmu, di atas kesabaran, di atas al-yakin. Naam, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan uh, eh, majelis. Sebelumnya saya berterima kasih kepada ikhwan sekalian, ikhwanana di Ma'had Ahmad bin Hambal ini di dan khususnya kepada Abu Na, Abu Alim uh, siapa Haji Habab Hafidahullah taala dan kepada seluruh ikhwah yang menjadi sebab uh, terselenggaranya terwujudkannya majelis taklim kita ini. nam semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang setimpal kepada antum sekalian dan kepada para ikhwan yang hadir dan juga kepada para akhwat yang terlibat yang ikut dalam majelis ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada seluruhnya pahala yang besar, balasan yang setimpal. Naam kepada semuanya. Semoga Allah taala senantiasa melindungi kita dari segala kejelekan dan keburukan dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata minallah dan jika ada yang salah barakallahu fikum maka itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru al-kalam, akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh